PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Awas kau Karmapala, kubunuh kau Karmapala. Eh, sabarlah Purbaya, sabarlah. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Ha? Yang aku harus menuntut balas pada Karmapala. Dia telah membunuh ibuku dan membawa lari Bibi Cempaka. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak. Kolb, obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur cepat kerjanya, dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokot memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru, tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Intan. Apakah kau kecewa denganku? <laughs> Tidak, Kakang. Karena aku tidak dapat berbuat sebagaimana kakak Wulan berbuat. <laughs> Aku kecewa dengan kelemahan tubuhku. Intan. Jika itu yang menjadi ganjalan hatimu, aku akan menjadikan seorang wanita sebagaimana yang kau inginkan. Aku ingin menjadi seorang wanita yang pemberani. Yang tidak pernah dihantui oleh perasaan-perasaan lemah wanita. Oh, Dewata, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa mendapatkan kakang Saka? Aku harus menyingkirkan Intan Pandini. Kang Saka tidak boleh lagi bertemu dan berjumpa dengan Intan Pandini. Pengecut sih. Oh, kurang ajar. Kau, kau berani meludahiku. Bagus, bagus. Agaknya kau pun anak harimau. Hah? Ah, aku akan memelihara dua anak harimau yang kelak akan dapat menghiburku. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mulas diare datangnya mendadak. Bikin kita bingung nabrak-nabrak. Stop, stop dengan entrostop, entrostop, Entro stop, pil stop krep, obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop krep. Makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan Entrostop. Produksi Kalbe Farma. Serasa. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau. Lepaskan. Tidak, kata. Ah. Lihat ini iblis wanita. Aku akan memutuskan rambutmu yang indah ini. Jika kau tidak mau mengakui bahwa kau sudah mendustai kami semua. Ah, aduh. Pulat. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita CC Sukyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-32 ini didukung oleh Ana Sambayon sebagai Rara Angken, Rio sebagai Raden Purbaya, M. Abud sebagai Dika Hanggara, Hari Akik sebagai Resi Wanayasa, Yulia sebagai Cempaka, Susi sebagai Ucum, Eli Panca sebagai Yuyun, Iren sebagai Mira, dan pengantar cerita Lukman Tambose. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya menerima pengarahan dari seorang kakek yang aneh dan misterius tentang jurus pembuka dari tingkatan pertama kincir metu yang selama ini diremehkan. Diceritakan pula tentang usaha dari Cempaka mencari Raden Purbaya untuk menyampaikan pesan ibunya yang sedang sakit dan ingin bertemu dengan anaknya. Akan tetapi Cempaka yang kemudian justru bertemu dengan Raden Karmapala telah diganggunya. Dan pangeran yang tinggi hati itu menghendakinya agar Cempaka berhamba padanya dan meninggalkan Raden Purbaya. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Cempaka berhasil menjumpai Raden Purbaya yang sedang diam-diam mempelajari ilmu dari kakak seperguruannya. Raden, ah, oh, kau bibi Cempaka. Ah, ada apa kau mencariku? Kau membuatku terkejut saja. maaf Raden, jika Bibi membuat Raden terkejut. Uh, Ibunda Raden ingin bertemu dan meminta Raden untuk datang menemuinya sekarang juga. Ada apa Kabi? Kenapa tiba-tiba saja Ibunda ingin bertemu denganku? Apakah telah terjadi sesuatu dengan Ibunda? Uh, uh, tidak Raden, tidak. Ibunda hanya ingin... Uh, ingin membicarakan sesuatu tentang Ayahanda. Tentang Ayahanda? Iya, Raden. Tentang Ayahanda Raden. Ah, ayolah, Ibunda sudah terlalu lama menunggu, Raden. Baiklah, ayo Bi, Mari Purbaya, kenapa kau berdiri saja di situ? Duduk di sini, di sisi ibunda. Ah, kau juga kemarilah Cempaka. saat ini hampir sudah tidak ada batas lagi di antara kita. Kau sudah banyak menolong kami. Duduklah di sini. Aku kini sudah bukanlah lagi seorang ratu yang dijunjung tinggi oleh rakyat Sedana. Uh, ah, bagi saya, Gusti dan Raden adalah tetap junjungan hamba. Kemarin, saat ini, dan juga selamanya. Tuanku sudah terlalu banyak menolong saya. Oh. <laughs> Kau memang anak yang baik, Cempaka. Nah, dengarlah Aku merasa sudah tidak dapat hidup lama lagi di dunia ini. Oh, Nda jangan berkata begitu. Percayalah, Eyang Resi akan dapat menolong ibu. Dan lagi, kesehatan ibu masih dapat dikatakan cukup baik. Ya, penyakit ini agaknya sudah tidak dapat disembuhkan lagi. Ibu menginginkan kelak jika ibu mati, kau tetap tinggal di sini hingga ayahmu datang menjemputmu. Atau jika tidak, kau yang kelak menjemput ayahmu, jika memang kau sudah siap menjemputnya. Jika kau memang sudah mampu dan mempunyai kekuatan untuk mencarinya. Tapi, bukankah menurut Eyang Resi, ia sudah mengirimkan muridnya untuk memberitahukan ayahanda di Gunung Sawal? Itu juga antara lain yang hendak kubicarakan padamu. Kau temuilah Eyang Resi. Tanyakanlah, bagaimana dengan orang yang dikirimnya? Apakah sudah kembali dari tugasnya? Baiklah, saya akan menanyakannya nanti pada Eyang Resi. Tapi, hendaknya Ibunda janganlah masih saja terbenam dengan lamunan-lamunan yang dapat merusak kesehatan Ibunda. Ah, Raden Purbaya benar sekali, Gusti. Hamba harap Gusti mau mendengarkan kata-katanya. Gusti akan dapat lebih lama bertahan hidup hingga upaya mencari obat dan tabib berhasil. Dan Gusti akan sembuh sama sekali. Ya, ya, ya, ya. Aku akan mencoba mendengarkan saran kalian. Oh ya, bagaimana dengan kesiapanmu untuk menghadapi pesta pendadar itu anakku? Ah, Ananda akan berupaya agar menjadi salah seorang murid terbaik daripada pokan ini, Bunda. <laughs> Bagus berbaya. Lalu bagaimana dengan pangeran dari Galuh itu? Apakah kalian bersahabat baik dengannya? Ya, ya Bunda. Kami bersahabat baik dengannya. Bagus. Berbuatlah sebaik-baiknya pada anak itu. Suatu saat, mungkin kau memerlukan bantuannya. Ya, Bunda. Nah, Purbaya, Cobalah kau hubungi ayang resimu itu. Aku ingin segera mengetahui berita tentang ayahandamu. Ah, baik bunda. Ananda akan segera menemui ayang resi. Ah, maaf Gusti, apakah saya dapat keluar sebentar? Oh, <laughs> tentu saja Cempaka. Pergilah kau bermain di luar. Aku dapat beristirahat sendiri di sini. Ah, terima kasih Gusti. Aku harus segera menyampaikan hal ini pada Purbaya. Aku akan berusaha agar anak itu tidak terkejut kelak jika mendengar berita tentang ayahandanya. Raden! Raden! Ada apa Bibi Cempaka memanggilku? Ada apa, Bi? Raden, bisa saya berbicara sebentar dengan Raden? Ada apa, Bi? Bukankah kau tahu aku sekarang akan menemui Eyang Resi? Kenapa tiba-tiba saja kau menemui dan ingin bicara padaku? Uh, mm, uh, ada sesuatu yang cukup penting yang yang ada hmm. hubungannya dengan masalah ayahandaku. Uh, uh, iya, kira-kira begitulah Raden. Uh, marilah Raden kita bicarakan di sudut sana sebentar saja. Baiklah, Bi. Ayo. Eh, eh, duduklah, Raden. Uh, maaf, Raden. Jika seandainya Bibi bersalah menurut anggapan Raden, ada apa Kabi? Katakanlah, jangan membuat aku bingung dan tidak mengerti dengan sikap Bibi yang aneh ini. Uh, Raden, akhir-akhir ini sementara Raden sibuk dengan latihan dan Ibunda Raden tidak bisa bergerak di tempat tidur. Saya telah menyibukkan diri berkali-kali menghadap yang resi untuk menanyakan perihal ayahanda Raden padanya. Ah, jadi Bibi telah mengetahui bagaimana keadaan ayahandaku. Mengapa Bibi tidak menceritakannya pada kami? Ah, dengarlah Raden. Dua hari yang lalu, utusan Eyang Resi telah kembali dari Gunung Sawal. Dan uh, menurut Eyang Resi, ah, bagaimana menurut Eyang Resi, Bi? Katakanlah, apa telah terjadi sesuatu dengan ayahanda? Uh, uh, tidak, Raden. Uh, tidak terjadi sesuatu pun dengan ayahanda, Raden. Uh, uh, uh, akan tetapi hendaknya Raden tidak menjadi cemas. Ada apa dengan ayahanda Kubi? Bi? Ayahanda Raden tidak berhasil ditemuinya di sana. Padepokan kecil dari Kiai Sedawarna kosong tidak berpenghuni seorang pun. Uh, akan tetapi Menurut utusan itu, tidak ada tanda-tanda terjadinya suatu keributan dan pertempuran di tempat tersebut. Um, mungkin, menurut Eyang Resi, ayah dan Raden diajak menyingkir dari padepokan itu demi keselamatannya. Tapi, kenapa Yang Resi tidak memberitahukan berita itu pada kami? Pada aku dan Ibunda. Itu karena Yang Resi tidak ingin membuat Ibunda Raden menjadi kambuh penyakitnya. Uh, saya pun saya pun diminta untuk tidak menceritakan juga pada Raden jika tidak terpaksa. Saya cepat-cepat menemui Raden karena saya khawatir Raden kelak akan lupa diri dan menceritakan hal ini pada ibunda Raden. Akan tetapi, aku tetap akan menanyakan hal ini lebih jelas lagi pada Yang Resi dan menanyakan juga tentang kesehatan ibuku yang kelihatannya kini menjadi memburuk. Uh, uh, boleh Bibi menemani Raden? Ayolah. Anda sedang mendengarkan Rakanda Channel. Sementara itu, di sebuah desa di pinggiran kerajaan Karangsedana, tampak sekelompok gadis yang sedang asik mencuci dan mandi sambil tertawa-tawa riang. Sudahlah, janganlah kalian terus menggodanya. Nanti satu saat Kalian akan dapat balasan dari kawan-kawan jika kalian menikah. <laughs> ah, tidak apa, Mira. Saat ini kita harus membuat Ucum gembira. Dia pasti hanya pura-pura malu mendengar godaan kita. Padahal hatinya elu-elu senangnya bukan main. Ayo Ucum, ngaku saja. Iya kan? Kamu senang digoda oleh kawan-kawan? Memangnya kamu, Yun? Kamu itu sih memang tidak salah lagi. Pasti sudah gergetan untuk dilamar kan? uh, <laughs> ayo, ngaku ah. saja. Kamu memang sudah uh, apa? Sudah anu, uh, <laughs> uh, tidak tahan kan? Ah. semua orang sudah tahu Kang Pepen, kamu paksa supaya cepat-cepat melamar kamu. Aduh, itu fitnah, fitnah. Eh, sahanu cerita ih. Eh. Aduh, udah ah, jangan bikin malu atuh. Saya tidak begitu, Mira. Nah, makanya kalau memang kamu tidak begitu, lalu Kenapa kamu sakit hati dikatakan begitu? Jangan goda si Ucum. Dia juga tidak seperti yang kamu bayangkan. Mana mungkin Ucum setiap malam bermimpi dan menangis sambil memeluk bantal, sambil memanggil-manggil nama Sumar, lurah yang masih muda itu. Kenal saja dia belum. Hah? Apa betul kau belum mengenang Sumar, lurah muda yang melamarmu itu, Cum? Hmm, iya, aku belum mengenal. Bahkan bertemu juga belum. Aduh, kok kamu jadi seperti itu? Aku kira kamu selalu bertemu jika lurah muda itu berkunjung ke rumahmu. Hmm, tidak, aku selalu bersembunyi di dalam kamar. Aduh, sayang sekali atuh Cum. Kang Sumar orangnya gagah dan lurah Cum. Sudah, sudah, jangan menggoda terus Yuyun. Selesaikan cucianmu. Sebentar lagi kita akan segera kembali. <laughs> Baiklah. Aduh, Aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu dan pilek andalan menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, Prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Sampurasun. Hmm, eh, Rampes. Bolehkah saya bertanya pada kalian? Oh, boleh. Boleh sekali atuh, Kang. Apakah yang ingin Akang tanyakan? Uh, terima kasih. Saya adalah seorang pengembara yang tersesat. Saya sedang mencari desa Gunung Batu. Tahukah adik-adik di mana desa itu? Oh, desa Gunung Batu. Desa itu di sebelah barat desa ini, tidak jauh dari sini. Eh, Akang mencari siapa di sana? Kawan-kawan saya menunggu di sana. Uh, terima kasih. Uh, jika boleh saya tahu, siapakah nama kalian, adik-adik yang manis? Ah, hmm? Nama saya Yuyun, Kang. Uh, dan itu Mira, kawan saya. Lalu Akang sendiri siapa? Namaku Dika Hanggara. Aduh, bagus sekali nama Akang. Apakah Akang seorang bangsawan? Oh, bukan. Oh ya, kau belum memperkenalkan kawanmu yang satu itu. Hmm? Oh, itu Ucum, kawan kami. Sebentar lagi dia akan menikah dengan lurah muda dari desa Gunung Batu, Kang Sumar. Oh iya ya, tentu bahagia sekali kawanmu itu. Segera akan menjadi seorang ibu lurah Gunung Batu. Hmm? <laughs> oh iya, di manakah Kang akan tinggal? Di desa itu? Eh, maksud saya di rumah siapa? Kami berjanji bertemu hanya di pinggiran desa Gunung Batu. Uh, di sebelah timur. Dua hari lagi. Dan sementara ini, aku tinggal di gubuk kotor di balik rumpun bambu itu. Oh iya, Akang sendiri tinggal di sana? Iya, seorang diri saja. Oh, sudahlah Yun. Ayo kita kembali. Aku sudah selesai dengan cucianku, juga Ucung. Ah, baiklah Mira. Mari Akang Dika, kami segera akan kembali ke desa. Ah, silahkan. Terima kasih atas petunjukmu. Aku tunggu kalian main ke tempatku. Jangan terlalu percaya pada pria yang belum kau kenal berturion. Kau agaknya terpikat pada laki-laki itu. Ah, siapa bilang? Apakah sikap ramah tadi itu kalian anggap sebagai bentuk rasa cinta, rasa suka? Ah, kalian ini memang suka mengada-ngada. Laki-laki tadi siang itu memang tampan sekali. Tapi sikap Yuyun keterlaluan. Berani pada laki-laki itu. Wah, oh, eh, mm, rasa-rasanya tubuhku melayang-layang. Mm, apakah ibuku yang memasang dupa wangi ini? Ucum gadis desa yang cantik manis, calon istri dari lurah desa Kuntala, sedang terlena di tempat tidurnya sambil menerawang mengingat pengalamannya di sungai di pinggiran desa. Saat lamunannya sedang melayang jauh ke pinggiran desa, tiba-tiba hidungnya mencium bau yang sangat harum, menusuk halus ke dalam hidungnya. Seketika itu juga ia tersadar dari lamunannya. Akan tetapi, beberapa saat kemudian, gadis yang cantik manis itu merasakan tubuhnya seakan-akan melayang-layang. Dan dari atas genteng, sesosok bayangan kemudian melayang turun dan hinggap di samping ranjangnya. Ah, siapakah kau? Mengapa kau bisa masuk ke dalam kamarku ini? Apakah kau sudah tidak mengenalku lagi, anak manis? Ah, kau, kau laki-laki pengembara itu. Namaku Dika Hanggara. Kau ingat-ingatlah itu anak manis. Laki-laki yang mengaku bernama Dika Hanggara itu kemudian naik ke atas ranjangnya dan tangannya yang halus itu perlahan mengusap wajahnya. Ucum gadis desa yang juga calon pengantin itu berusaha hendak menolaknya dan berteriak, tapi seluruh tubuhnya seakan-akan tak dapat digerakkan sedikit pun. Untuk berteriak menangis pun, ia seakan sudah tidak memiliki kekuatan. Ah, aku hanya ingin sedikit mempercepat malam pengantinmu anak manis. Jangan khawatir, tidak seorang pun yang mengetahuinya. Oh, jadi jadi benar semua yang dikatakan Bibi Cempaka? Ya, memang benar. Dua hari yang lalu, ibu merasakan sakit dadanya terasa kembali. Seperti saat dia terserang racun pertama kali. Ya. iya. Ah, akan tetapi, tidak lama rasa sakit itu hilang kembali, Eyang. Iya. Apakah itu berarti racun itu bekerja kembali? Ah, seharusnya ibumu masih akan dapat bertahan lebih lama lagi. Jika Dadanya tidak diguncang oleh emosi-emosi tinggi yang dibangunnya sendiri. Guncangan itulah yang telah membuat sumbatan racun yang aku buat menjadi semakin lemah. Iya, pagi tadi pun kembali Gusti merasakan sakitnya dan oh, agaknya sakitnya dirasakan lebih lama dibandingkan dengan dua hari yang lalu. Purbaya, Kau harus dapat mengusahakan agar ibumu selalu terhibur dan dapat dengan tenang beristirahat. Dan katakanlah padanya bahwa berita tentang ayahandamu belum ada. Utusan itu belum kembali, begitu. Ya, saya mengerti, Eyang. Nah, segeralah kembali, nak. Kawani dan hiburlah ibumu. Baik, Eyang. Saya segera kembali. Dengan perasaan sedih yang amat sangat, Raden Purbaya meninggalkan bilik resi Wanayasa. Berita tentang ayahnya dan keadaan perkembangan kesehatan ibunya sangatlah membebani pikirannya. Akan tetapi, setibanya di pintu kamar, Cempaka mengingatkan agar jangan terlalu bersedih hati, agar jangan menimbulkan kecurigaan ibundanya. Oh, kau sudah kembali anakku. Mari masuklah. Ceritakanlah segera kabar tentang ayahandamu itu. Loh, Cintati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak. Cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol Sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol Brokol Sirup Produksi Kalbi Farma Raden Purbaya masuk ke dalam kamarnya sambil berusaha untuk menahan debaran dada dan degup jantung yang seakan-akan saling memburu. Dan ketika ibundanya bertanya padanya, Raden Rupaya hanya berdiri mematung saja. Nah, para pendengar sekalian, apakah Raden Purbaya dapat menghibur dan meyakinkan ibundanya tentang keadaan dan keselamatan ayahandanya? Kemudian, siapakah laki-laki cabul yang mengaku bernama Dika Hanggara? Dan bagaimanakah dengan nasib ketiga gadis desa itu? Untuk mengetahui jawabnya, Ikutilah kisah babat tanah leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.